Alhamdulillah rahimah rahimahumullah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya al-Islam adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan ayat yang rahimah dan rahimahumullah jami'ah Islam adalah a'wam ni'amillah subhanahu wa ta'ala alaina Islam adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang أصحاب الجنة Ya ketika mereka mendapatkan nikmat di surga Mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Hadana lihada Wa ma kunna linahtariya Laula hadana Allah mereka mengakui bahwa hidayah yang mereka dapatkan sehingga mereka menuju surga semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul orang-orang berkata menyangka bahwa salam mereka itu merupakan minyak atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah mengingatkan Ya mumuna alaika anna salamun Kulla tamunnu alaihi salamakum Darillahi ya mumu alaikum Anhadakum al-Islam Anhadakum al-Iman Allah mengingatkan bahasanya <clears throat> Hidayah kepada iman kepada Islam adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Saya kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang sebagai seorang mukmin menjaga kenikmatan ini, mensyukurinya. Dan yang syukur adalah hifdz nikmat, menjaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan diantara perkara terbesar untuk menjaga hidayah adalah dengan bersemangatnya kita kalau berilmi menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, Alhamdulillah rahimakumullah dari ayat yang tadi din yang batin din yang syamil am Isamifullah rahimahullah adalah agama yang telah sempurna Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya Islam Rahimahullah adalah agama yang batin yang terjaga langsung. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تزال طائفة من أمتي al-haq la يضرهم man خالفهم wa la man حتى يأتي أمر الله. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تقوم الساعة hatta la yaqala fil Allah Allah senantiasa ada sekelompok umat yang zahirin hak terus menerus dari atas al-haq ya sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala bertiupnya angin menjelang hari kiamat yang matikan orang-orang yang tinggal di dunia iman. Kata Rasul salah salah tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi ada yang mengucapkan nama bumi ini Allah Allah. Dan satu hadis yang masyhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kisah Dajjal. Ketika ada seorang pemuda yang difitnah oleh Dajjal, diuji oleh Dajjal, maka pemuda ini pemuda yang baik pemuda yang saleh menyatakan iya anta dajjal alladhi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu kata pemuda tadi engkau adalah dajjal yang telah diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami tentang kamu ini kata para ulama menunjukkan sebagaimana Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Ya, ketika juga sunnah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin untuk menjaga ya Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Din insyaallah din yang baik jadi ya saudara rahimah rahimakumullah din Islam adalah din yang syamil, yang am. Din yang umum yang berlaku untuk semua umat. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menerangkan tentang khususnya beliau. Di antara kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam وكان الأنبياء قبلي dulu para nabi sebelum aku buisa ila qaumihim khasatan hanya diutus kepada kaum mereka masing-masing Iya. Wa bu'ithu ila nasi kafatan. Adapun aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada untuk semua umat, semua manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Ya Yohanes, katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semua, kepada semua umat manusia. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kepada jin. Bahkan Rasulullah SAW pun diutus kepada jin Qulbul rahimah rahimahumullah Sehingga Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pernah berkata dalam satu hadis yang masyhur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفس محمد بيده بجلال yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالله يرسل به إلا كان من أصحاب النار Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersumpah, Ya Allah sumpahnya Walladhi nafsi nafsu Muhammad biyadi Tidak ada seorang Yang mendengar Tentang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendengar risalah Islam di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah dia Yahudi Apakah Nasrani Hum ya Yahudi kemudian dia mati. Walam yu'min billahi yasudbihi tapi dia tidak mengimani risalah yang kedua kesenangannya Ia kan min ashabin ia kecuali Ia pasti termasuk penduduk dalam neraka ini hakulah rahimah rahimah kemudian menunjukkan semua dia Islam Islam adanya adalah agama yang am masyarakat ia berlaku ke semua umat itu kemusnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bila yang Rasul dan Nabi kerana Nabi dan Rasul itu juga sangat kepada kaumnya ada pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada semua umat Arabnya, Ajamnya yang berlaku di kata pun yang mereka harus beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Islam ada agama yang kamil yang sempurna Islam adalah agama yang baik yang langgeng akan terjaga sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian orang-orang beriman meninggal dengan sebab angin yang ditiup menjelang hari kiamat dan Islam adalah agama yang syamil yang am yang umum yang berlaku ke semua umat umat manusia dan bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sebelah jin Sallallahu Alaihi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa pun yang berdoa kepada beliau dan tidak beriman kepada beliau Yahudi yang Nasrani kemudian tidak beriman Nabi kasih kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam illa kanan masyarakat dia dah pilih Ini Alhamdulillah Rahimah Satu perkara kita ingat Karena mungkinnya orang-orang kemudian Mulai Menggerogoti Prinsip-prinsip ini yang terketerangkan oleh para ulama kita Mulai mungkin Alhamdulillah Rahimah orang-orang mulai menyuarakan untuk mengikis prinsip al-wala wal bara kaum muslimin kepada kufar Yahudi dan Nasara Allah Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Walang tarba'an kal al walang nasara hatta tattabi'a millatahum Alhamdulillah Sehingga sebagaimana disebutkan di awal dalam rangka menjaga hidayah Islam yang demikian keutamaannya keistimewaannya. Bagaimana kita rahimah rahimakumullah kita perlu banyak belajar belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi masalah tidak Iya, manhaj ibadah akhlak dan semuanya Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh Ada tiga perkara yang saya sampaikan terkait dengan usaha kita menjaga hidup Islam yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama saya rahimahumullah adalah wasiat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala amman ta'khudhu madinatan kalian lihi siapa orang yang akan ambil ibu ini Karena bila rahimah rahimahumullah La lakut Al-Ibna Illa man kana salimun Iman hajihi wa aqidatihi wa khalatihi Ia tidak tidak mengambil kerja seorang yang selamat lurus akidahnya, manhajnya, bagus akhlaknya. Alhamdulillah kita rahimah wa rahimahumullah Al-Ali Al-Syeikh Guru Itu memiliki taksir Pengaruh yang besar Di dalam Kesitamahan ini para pengganti. Ketika kita dapatkan seorang guru yang sunyi yang menghidupkan kebahagiaan bagi kita pada Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala min sa'adatil ahdad والعجم هي بأندرى طلقتها فيها نصارا عجم صارا من القمودة أن يخطها الله سبحانه وتعالى بعالم sunni Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada dia untuk bertemu dengan seorang guru yang sunni, aku sunni. Tadi Nabi Rasulullah Rasulullah ketika seorang mendapatkan guru yang tidak baik akidah dan manhajnya tidak bahaya di antara yang sejarah yang kita dapatkan Abu Dhar al-Harawi Abu Dhar al-Harawi menceritakan kenapa dia menjadi seorang Asyari dia yang sudah menyebabkan Allah Rahim dan Rahim Allah di guru Abu Bakar guru ada rasuk ini ketika kedua yang sedang berjalan tiba-tiba datang seorang yang ternyata adalah Al-Baqilani Al-Baqilani tokoh Asyariah Ketika bertemu ternyata si guru ini darah putih langsung memeluknya, iya, menciumnya. Mau apa Iya, kata si murid Abu Dar al Harawi. Kata dia siapa dia? Nah, setelah berkuliah dari di sini, dipuji Ya, ini yang Alhamdulillah di antara bukti juga bahayanya ia menguji ahli batil ini membahayakan umat sumber ini Abu Dara Harari ketika mendengar pujian gurunya melihat tingkahku gurunya memuliakan Allah bakhilani sejak saat itu kata beliau aku pun membapaku mulai pulang pergi ya belajar keberbakilan dan jadilah yang tadi di ahlul hadis ya menjadi seorang asyari dan sebagainya Subhanallah rahimah rahimahumullah Fanzuru Angin tak sajin dinakum Diteliti Di antara adab seorang Talib ilmi adalah Ikhtiar Asyik Ikhtiar alim Memilih seorang guru yang dia belajar kepadanya. Ini di antara adab yang disebut para ulama kita dalam kitab-kitab ini. Alhamdulillah. Setelah antum kita semua berusaha untuk memilih guru yang baik Yang selamat akidahnya, haji Untuk menjaga istiqomah kita, hidayah yang memberikan kepada kita Hidayah al-Islam semua Adalah ikhtiar Ashab هو يا كمان هو يا كمان الحافظ بن حجر رحمه الله ketika menjelaskan hadis yang masyhur tentang kisah meninggalnya Abu Talib yang masih dalam keadaan muslim bagaimana Rasul SAW semangat untuk membimbing tamannya ketika menjelang meninggal Rasulullah datang menyatakan ya ammi wahai ammi kula ilahi lallah ucapkan la ilahi lallah kalimatan bila indah Allah ucapkan satu kalimat la ilahi lallah dan yang aku bisa membela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Begitu Ibn Ibn Rahimah Rahimahullah di akhir hadis disebutkan ternyata Abu Talib tidak menerima dakwahnya Rasul. Tidak mau menerima ajakan Rasul Salah Alaihi Abu Talib tetap berada di atas yang Abu Talib. Kenapa sebabnya? tuhan yang jelek. Rasul menasihati, mengajak kepada Islam ternyata Abu Jahal dan seorang bersamanya berkata, Atau Abu Al-Walid Abu Talib? Sejak yang saya mengajak masuk Islam, ini maksudnya. Apa kamu benci kepada agama Abu Muttalib? Rasulullah mengulang lagi, ini pun maksudnya lagi. Apa kamu benci kepada agama Abu Muttalib? Akhirnya Abu Talib meninggal alamin bagi Abu Muttalib. Ini masuk Islam. Kata Al-Habib rahimahullah ta'ala di hadis ini menunjukkan bahayanya mujarasah dengan ashab syuh Iya bahayanya bertemu dulu dengan orang-orang jelek jelek agamanya Iya, dia mati dan sudah kafir dan sebab teman Alhamdulillah Rahimani wa Allah jami'a Di antara yang menjadikan Dalil para ulama juga menunjukkan pentingnya ikhtiar ashab untuk menjaga akidah kita. Hadis yang masyhur tentang masalah pernikahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tentahul mar'ah di arba." Seorang wanita dinikahi dengan sebab empat perkara. Iya, karena kecantikannya, karena nasabnya, iya, karena hartanya, karena agamanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah SAW yang dipentingkan? Saya Hazhar Nidatuddin Pentingkan agama bagus Kalau tidak Taribat yadak Buktinya ada Imran ibu Hittan Imran ibu Hittan Iya Dia seorang sunni Alim dia punya saudari atau anak paman perempuan anak perempuan anak paman yang ya, kharij Ajabatuh, dia kagum senang kepada perempuan ini dia ingin menikahinya dengan niatan untuk membawa kepada sunnah ya, menikah lagi dengan seperempuan ini dan terjadi apa yang terjadi ternyata Imran ini menjadi khariji bahkan memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdurrahman bin Mujib. Abdurrahman bin Mujib pendirinya Sunni. Jerusalem. Kalau teman-teman yang khawarij, dia khawarij bahasa membunuh Ali bin Abi Thalib dipuji oleh Imran bin Hittan. Ya darbata min taqin ma arada biha إلى رضوان بالعرش kata dia wahai apa pukulan tebasan bacokan seorang yang bertakwa iya tidaklah dia dalam melakukan perbuatan tersebut kecuali mengharapkan keriduan Allah yang memberikan rapi. Pembunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dipuja oleh Imran bin Hittan. Siapa yang merusak dia? Siapa yang Istrinya. Maka juga pilih istri yang baik, yang salihah. Ya. Nah, namun waktu yang sudah habis. <laughs> Iya, misalnya Allah lanjutkan di kota satu yang lain. Ini sebagai mukadimah. Nah, saya tidak tahu, insya Allah akan melanjutkan dari sini. Argumen ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhtiar al-alim Ikhtiar al-ashab Yang ketiga Nanti kalau pun tidak ikhtiar al makrum Ayo, eh, memilih buku-buku bacaan memilih buku-buku yang pembaca kitab-kitab yang membaca iya kalau maksara mungkin nggak bisa kalau yang membaca iya karena betapa banyak seorang syarif seorang tersesat dengan sebab ikhwanifillah ya, rahimah jangan salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.